yang kemungkinan besar menyebabkan kemacetannya umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan adanya semacam keraguan-raguan dalam hati kita dalam menghadapi segala masalah ragu bercampur takut dan keraguan-raguan juga tentang perlunya sejarah kita kita pegang teguh <clears throat> kita sebar luaskan dan kita ajarkan kepada anak-anak kita itu sampai sekarang kita masih ragu tentang sejarah kita ragu tentang kebudayaan kita dan masalah-masalah yang ada dalam diktat ke-31 ini menyebabkan juga lenyapnya kepribadian kita. Kita tidak usah terkejut melihat gejala ini. Gejala ini kita melihatnya dari hasil penyelidikan sepintas lalu kepada perilaku kita kaum muslimin sekarang. Artinya kebanyakannya wala ibra bin nadir Masalah satu dua orang yang kita kecuali itu lain. Tapi kalau kita mau buat satu putusan, itu harus kita mengingat yang banyak. Kebanyakannya kita begitu. Mudah-mudahan keadaan ini bisa berubah secepatnya. Kalau kita sudah sedar akan musababnya. Akibat daripada itu semua, kita mendengar suara dan adanya agama, yaitu Islam. Tetapi tidak kelihatan yang menyandangnya betul-betul. Islam itu kita dengar hampir tiap menit. Tetapi yang menyandang Islam, yang mewujudkan, mengatakan inilah Islam itu, inilah aku ini Islam, itu belum kelihatan banyak. Bahkan mungkin sedikit sekali. Artinya ada din tetapi tidak ada tadayun. Akibat daripada ini ada taat tetapi berkecamuk pula maksiat. Betul saudara? Taat itu ini taat ini. Saudara tahu sekarang kita ini di dalam keadaan taat. Salat Jumat penuh masjid taat. Salat Id itu alun-alun penuh taat. Tetapi juga ada maksiat. Rasulullah SAW bersabda, orang kalau sudah umur 40 tahun dalam memegang kalimat tauhid. Dengar baik-baik. 40 tahun memegang kalimat tauhid menjadi pegawainya Allah yakni hambanya Allah 40 tahun tidak pernah kafir tidak pernah murtad tidak pernah syirik ini orang ini orang seperti ini derajatnya indah Allah besar sampai kalau 50 tahun malaikat malu kalau 60 tahun mufir Allah 60 tahun bersama Allah kalau 80 tahun maka dia yashfa' bi ummati. Bisa hati umatnya. Tetapi saudara-saudara, kalimat syahadat yang bagaimana yang menyebabkan orang mendapat pangkat dan titel begitu? Masyarakat muslimin yang konsekuen. Orang yang konsekuen mengamalkan. Jadi ini taat yang ada karena tidak ada ihsan tidak membuat. Mandul. Mandul itu kalau dalam bahasa Jawa tidak bisa beranak. Nauzubillah min dzalik. Kalau tidak bisa beranak, ya ada dengar di tidak ada tadayun. Hal ini tidak bisa dibiarkan sepenuhnya jalan terus. Masyarakat muslimin. Ada pribadi muslim namanya. Tetapi kalau kita teliti betul, kita teropong ini dengan mikroskop, nanti saudara akan temukan ini pribadi muslim ini aneh. Pakaiannya bukan muslim. Huruf yang dipakai buat tulis-tulisannya tiap hari. Huruf Grika, Yunani, dan Latin. Bukan huruf Qur'annya. Kalender yang dipakai kalender masih, Cara berdagangnya, cara internasional, non-muslim. Cara pergaulannya, cara internasional. Kadang-kadang tamunya itu dipertemukan dengan istrinya. Anaknya dilepaskan, tidak tahu kemana. Yang perempuan. Kalau yang laki sudah memang dia tidak bisa kontrol. Laki jalan sendiri sudah. Yang perempuan terlepas atau kemana. Ini semua cara-cara bukan cara keluarga muslim. Begitulah kebanyakan kaum muslimin. Ilaman Allah seperti saya katakan tadi. Memang ada yang tidak demikian, yang betul-betul. Tapi kalau dalam satu juta cuma ada dua orang ini tidak bisa diberikan ukuran. Masyarakat muslimin itu semua tidak boleh kita biarkan tanpa penggarapan kita bersama. Itulah sebabnya saya turunkan judul paling utamanya musabab krisis yang dialami oleh umat Islam, oleh Islam dan umatnya. Dan judul ini tidak kurang pentingnya dalam membangkitkan umat Islam. Kalau kita bisa mengolahnya sebaik-baiknya. Jika mentas kita menghilangkan sebab-sebab kemacetan di atas, maka kita akan bisa mesra kembali dengan Islam. Dengan secara menyeluruh. Jadi kalau kita pegang Quran, kita merasa lezat berbicara dengan Allah atau membunyikan ah wahyu Allah. Merasa ah wahyu Allah. Merasa seperti lega gitu. Ini sekarang tidak demikian. Sholat kita ini khusyuk rukuk sujudnya genep. Seperti mana ahli fikih mengatakan. Bahkan kadang-kadang tumak juga lumayan. Tetapi hati kita tidak ada di situ. Jadi seperti upacara ritus saja, seperti upacara kenaikan bendera hari itu, bendera setengah tiang pada kejadian-kejadian tertentu. Ining cipta kepada pahlawan. Ritus, yakni rutin. Dan ini ibadah tidak bisa dipikir rutin. Ibadah ini harus kita rasakan, juga kita pikirkan. Kalau perasaan dan pikiran tidak kekombinir dalam arti kata e, mewujudkan ini maka ibadah itu tidak membuat. Kalau tidak membuat, ya sama saja dengan kita punya pohonan tidak mempunyai buah. Siapa mau punya 5-600 hektar pohon joar tidak berbuah? Siapa mau punya sekian ratus hektar beringin tidak ada buahnya apa-apa? Kalau 550 hektar saja jeruk kepok eh, itu kaya orang itu. Betul betul. Kan? Bedanya di situ. Lantas Islam ini kalau kita sudah kembali mesra dengan dia, kita Islam itu akan menguasai pribadi kita. Menguasai rumah tangga kita. Menguasai negara dan jamaah kita ini. Dan akan memimpin kita di rumah tangga. Apa itu? Islam akan memimpin kita di toko-toko, akan memimpin kita di pabrik, akan memimpin kita di universitas-universitas, akan memimpin kita di kantor-kantor, di markas-markas, di majelis-majelis permusyawaratan kita dan di majelis-majelis legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kalau kita sudah dipimpin oleh Islam ini, berarti inilah umat yang dikatakan adina muhtadin Ghairu dhalin wala mudillin. Tidak sesat, tidak menyesatkan. Mendapat petunjuk dan betul-betul merasakan petunjukan Allah itu. Ini yang kita kejar. Jadi dalam kita, dalam ceramah-ceramah majelis taklim kita ini, dalam rangka kita mau membangun, tema kita selalu membangun masyarakat, masyarakat harus bangun dengan ini. Asal kita, yaitu yang seperti yang saya ulang-ulangkan, saya yang seperti saya ulang-ulangi, sanggup mengamalkan. Nah, sekarang marilah kita mulai membaca diktat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Paling utamanya sebab-sebab krisis yang dialami oleh umat Islam. Gejala-gejala ibadah menjadi semacam adat kebiasaan ritus jadi sudah saya ini sudah dari kecil kalau jumuah itu ya mesti pergi masjid kecuali kalau sakit kebiasaan jadi tidak meresapkan paham ini dia panggilan Idza nudiya li di min yaumil di fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' apabila kalian dipanggil untuk berkumpul pada hari Jumat maka lekas-lekas sambutlah panggilan itu dan tinggalkan segala macam perdagangan dan pekerjaan itu lantas orang yang mengerti bertanya apa latar belakang masa Allah menstreskan suatu panggilan yang ditentukan untuk hari sekali satu pekan dan harinya pula ditentukan, tidak boleh diroba. Jadi panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar pada jam 12 tiap hari Jumat itu panggilan tidak bisa dijadikan pada hari Ahad. Tidak bisa digunakan hari Rebu. Saudara percaya umat Islam akan sembahyang hari Rebu, Jumat? Tidak mungkin. Kepanggilan itu min yaumil menurut Al-Qur'an. Itu kita renungkan apa sebab? Apa latar belakangnya? Kenapa kita diundang rapat umum? Datang dengan penuh kepercayaan bahwa saya sekarang akan menuju ke masjid. Bahwa sekarang saya akan betul-betul membuka kantongan-kantongan besar untuk menerima rahmat. Untuk menerima hikmat-hikmat daripada hari ini. perkumpulnya umat sepuluh kali ini banyaknya di masjid. Masjid ini misalnya. Apa sebabnya? Ada sekian banyak orang wali yang mengangkat tangan diterima oleh Allah dan saya mesti tak ketemu dengan rahmat Allah di situ. Dan apa hikmatnya? Apa latar belakangnya? Itu mesti kita bayangkan sejak kita keluar dari rumah. Mandi dulu. Nawa itu sunnah tahu Jum'ah di rumah. Lantas kita sampai di sini mempunyai aspirasi lain. Tidak seperti orang yang jalan seperti biasa, masuk masjid baru saja membuang rokok, tidak kumur masuk di masjid, terus duduk, kadang-kadang tidak sembahyang dua rakaat, lalu tunggu sama ngantuk. Lain lagi, itu ritus. ini sudah biasa. Itu nanti ya mudah-mudahan kalau kembali ampas ya insya Allah tidak ya. Cuma kita ini kan minta bati lebih banyak sudah-sudah. Iya, Siapa mau tetap popok bodoh saja? Tidak mau orang dagang minta potong lah. Kita hidup ini mumpung masih bisa ke Jumat, kita minta tambah. Jadi kita ini maunya mau hidup. Ini batin belum hidup. Mungkin orang cetek geni itu belum marah. Tapi geninya ada, insya Allah. Tidak sampai mati, plus tidak. Tapi belum marah. Makanya kegunaannya sedikit. Kalau masak kebuli tidak bisa sebab keningnya kecil. Maksudnya ini dibesarkan baru nanti bisa kita masak yang baik-baik yang besar-besar. Ibadah menjadi semacam adat kebiasaan. Dua, ibadah dilakukan orang tanpa pikiran, tanpa perasaan, dan tanpa semangat. Apa sebab kita keluar daripada masjid ini? Perasaan kita tetap di luar. Dari mulai masuk dari tangga sampai ke dalam keluar lagi perasaan kita tetap di luar, di rumah, di sawah, di mana-mana. Di sini tidak. Apa sebab? Itu namanya suatu yang dilakukan secara kulino biasa. Mestinya tidak. Menurut setelan Nabi Muhammad SAW. Dan beliau adalah orang yang paling ngerti bagaimana menjadikan ini orang mempunyai pikiran lain kalau masuk masjid. Beliau mengajarkan, mentradisikan. Kalau mau buka kasut masuk masjid, <clears throat> itu pertama-tama mengatakan a'udzubillahi samiil alim wa sultani'il qadim minasyaitonir rajim. Lantas Allah maftahli abwaaba rahmatik. Masuk kaki kanan nawaitul i'tikaf assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya rasulullah atau Allah salli ala Muhammad terus naruh sandal jangan duduk jangan selamat jangan apa itu terus kita mengaju ke satu tempat untuk dua rakaat tahiyatul masjid mulai inspirasi itu kita itu ter tersimpan kita punya konsentrasi itu tidak mencari Sebab bacaan itu orang memerlukan ingatan. Allah maftahli abu abu rahmatik. Bukakanlah ya Allah pintu-pintu rahmatmu. Itu semuanya dibaca sampai al masjid. al masjid selesai kita mendoa. Kemudian kita mulai zikrullah. Nanti saudara tidak bisa ngantuk. Saudara sendiri bisa membedakan antara orang yang duduk diam, konsentrasinya sudah lepas, pimpinan kontrol sudah ucul, itu orang tidur. Tapi orang yang membaca Quran tidak bisa ngantuk. Ini konsentrasinya continue jalan terus. Itu konsentrasinya berhenti, diam, ngantuk. Jangan lupa saudara-saudara. Nanti saya akan terangkan. Di tempat seperti inilah setan justru yang cepat mau merubah kita supaya kita tidak mempunyai konsentrasi, supaya kita kembali seperti juga kita masuk. Ketiga, ibadah dilakukan orang supaya tidak menjadi omongan orang. Jadi saya atau si A pergi ke jemuan itu misalnya atau pergi ke sholat jamaah atau apa itu supaya tidak digunem orang mosok wong iku dak tau nang semua supaya tidak digunem gunem orang begitu dia pergi ambil air sembahyang pada hari Jumat ke masjid jadi bukan itunya menyegarkan iman menyuburkan pikiran untuk pergi kepada Allah dengan cara yang betul-betul perasaan dan pikiran itu konsentrasi tetapi tidak untuk supaya dikatakan orang oh, supaya tidak dikatakan orang wah wong itu tidak pernah supaya semua di sini mulai termasuk selundupannya ria oleh setan sehingga semuanya tadi sudah tidak diterima oleh Allah sejak dia keluar dari rumahnya niatnya tidak cocok di sini masalahnya. Kalau banyak yang berjumlah yang mempunyai pikiran begitu, berarti banyak pula kita mempunyai anggota yang tidak bisa dipakai, tidak bisa digunakan. Anggota al-a'dha asy Ini gejala-gejalanya. Akibat dari gejala itu karena akibat akibat dari gejala-gejala di atas, ibadah menjadi semacam kebiasaan dan ritus. Ibadah dilakukan orang tanpa pikiran, perasaan, dan tanpa semangat. Ibadah dilakukan orang supaya tidak menjadi omongan orang lain. Akibat daripada itu ada beberapa hal. Pertama, kelesuan rohania. Seperti saya sering katakan, roh itu seperti badan. Cuma yang pertama itu alus, yang kedua kasar. Rogo ini kasar. Tapi ruh halus. Dua-dua bisa lesu. Dua-dua bisa sakit. Dan dua-dua bisa mati. Allah ya Allah. Kalau matinya badan masih tidak seberapa dikhawatirkan khususnya oleh aulia Allah dan ahli tasawuf. Tapi matinya roh Berarti binasa kita selama-lamanya. Jadi roh bisa lesu. Kelesuan roh menyebabkan apa? Menyebabkan ragu-ragu kita, ragu takut, was-was. Tidak mempunyai pikiran yang kontinu dan mantap. Tidak bisa berpikir secara sambung menyambung di dalam ketuhanan dan bab-bab yang menyampaikan kita ke akhirat. Tapi gedungnya mungkin kesip, kalau itu tidak memerlukan roh. Itu tidak memerlukan otak melulu. Otak itu kalau mau dipimpin oleh roh itu bisa biasanya di bidang-bidang ketuhanan, ibadah, eh, zikir dan perasaan-perasaan murokobah. Awas mengawasi dan hitung menghitungkan diri. Itu perlu roh. kelesuan rohania. Dua, adanya kontradiksi dalam sepak terjang umat. Yaitu tadi seperti saya katakan, ada agama tapi, tapi tidak ada yang membuktikan wujudnya. Taat tapi juga maksiat. Ucapan-ucapan tapi ditentang oleh perbuatan sendiri. Dan soal ini saya kira kita tidak perlu terlalu lama berbicara dan menafsirkan hal ini. Kita sebenarnya hari menyaksikan orang berbicara, perbuatannya menentang pembicaraannya itu. Ini akibat dari kelesuan orang Orang bicara itu tidak merasa harus konsekuen atas dia punya pembicaraan. Saudara-saudara, dusta itu hebat, tidak baiknya. Seru dan sangat tidak pantasnya orang dusta. Tetapi paling tidak pantasnya yang tidak pantas itu kalau kita mendustai Allah dan mendustai diri sendiri. Ada lebih keji daripada orang mendustai dirinya sendiri. Coba dengar suara kita yang banyak ini sahabat-sahabat mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguh-sungguhnya bahwa salatku, ibadahku, perjuanganku, hidup dan matiku, semuanya aku pasrahkan untuk Allah Rabbul Alamin. Yang tiada sekutu baginya. Karena itulah memanglah kewajibanku dan itulah aku di, karena itulah aku diperintah. Ini ikrar kita ucapkan lima kali tiap sholat fardu. Kalau kita mau baca doa untuk kita, betul saudara? Ingat doa ini kita baca sebenarnya apa tidak? Saudara tahu sekarang maknanya sepintas lalu dari apa yang saya terjemahkan tadi. Coba buktikan dengan kelakuan kita sehari-hari. Mana ini ikrar dan mana kita punya kelakuan? Jangankan seluruh hartaku, hidupku. Ya Allah, Ya Rabbi. Kalau ada orang minta-minta itu kita cari uang yang paling kecil. Puasa sunat itu jarang sekali kita lakukan puasa sunat. Jadi tidak ada nusuk. Orang kuat beli kambing yang besar, sepuluh misalnya, longgar. Dia beli cuma satu kambing dan yang kecil sekali. Supaya orang bilang, wah ini orang kaya tidak korban, dia korban. Ini tadi kembali. Mana itu inna salati wa nusuki ya ibadah Allah. Kemana kita buang itu Tidak ada bekasnya. Ucapan bertentangan dengan perbuatan. Ada agama tapi ada maksiat. Ini orang yang tadi mengatakan demikian. Kalau dititipi orang harta yang agak lumayan, mungkin disikat itu harta. Jadi sama sekali tidak membekas. Ma'asyiral muslimin, begitulah akibatnya. Nah, sekarang kita renungkan sebentar. Mengingat bahwa hukum logika tidak dapat menerima adanya kontradiksi dalam satu tempat dan satu waktu, maka kita harus segera memperdalam penyelidikan kita terhadap gejala-gejala tersebut dan untuk membasminya. Logika mengatakan tidak mungkin ini terjadi. Tidak mungkin ini api dan air di dalam satu cingkir. Dalam satu ketika, tidak mungkin. Kalau saudara dikatakan orang, oh ini di dalam cingkir ini ada api, ada air. Apinya masih menyala, airnya masih penuh. Itu saudara harus katakan, ini berita palsu. Apa sebab? Tidak cocok dengan logika. Jadi kalau ada orang bilang mukmin, tetapi sekaligus fasik. Hatinya si A ini mukmin, tetapi hatinya juga fasik. Ini tidak mungkin, mesti satu yang dimenangkan. Karena kita sekarang ini hamba Allah, masih yakin bahwa Allah itu esa, tidak berbilang, tunggal, tidak bersekutu. Maka kita harus ngeragum ini sampai jadi beres. Nah ini sebab-sebabnya. Tadi kan kita sebut gejalanya. Dari mana itu timbulnya semacam tadi yang saya katakan tadi? Timbulnya dari beberapa sebab. Pertama, pengaruh syaitan dan rencana-rencana syaitan yang sejak dia diusir oleh Allah dari sorga bersama makhluk pertama plus istrinya yaitu nenek kita Adam bersama istrinya Hawa sejak detik-detik itu setan mempunyai rencana rencana setan itu tidak pernah dilupakan maka itu baca ayat 117 17 surat Taha Inna hadza aduun laka wa li Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Eh Adam, ini makhlukku ini nanti akan menjadi musuh dan setru yang kelas satu terhadapmu dan keturunanmu serta istrimu dan keturunan kalian berdua ini. Jangan sampai kamu nanti dikeluarkan dari sorga kamu nanti akan tashko. Nanti kalau kau keluar dari surga ya Adam, kau nanti akan sengsara. Nanti kalau mau makan, cari makan, harus kerja. Harus keluar keringat, harus capek, harus nangis, harus malu, harus marah. Kalau di sini kan tidak ada itu semua. Begitu Allah telah mengadakan menciptakan Adam, diberitahu ini lawan namanya iblis. Sudah dikasih tahu. Tetapi karena rencananya iblis itu teliti, halus, sistematis, maka Adam tertipu juga. Alaihissalam, kesian Adam. Alaihissalam, tertipu. Pertama Allah mengatakan ya Adam, ini ujiannya. Ini ini kertas ujiannya, bahan-bahan pertanyaannya itu. Jangan makan pohon ini. Kalau kamu makan pohon ini, nanti kamu akan mengalami ini, ini, ini, ini, ini. Datang iblis mengatakan Adam, bukan pohon yang ini ya yang dilarang kamu. Nah pohon yang mana? Pohon lain. Ini tidak. Ah, ini kata dia. Orang baru itu iblis sumpah, wallahi bukan bohong. Adam terkejut, gak pernah mendengar orang sumpah palsu. Dia tidak membayangkan bahwa ada makhluk sumpah palsu di situ. Tahu-tahu betul ini pukulannya dilarang. Akhirnya sebab dia keluar. Dan keluar itu diturunkan ke tempat yang sudah disediakan ini. Dan betul, dia bersama turunannya capek. Tetapi karena ini dunia indah, capek kita ini nggak terasa. Sengsara kita tidak kita pusingkan. Kita masih mau lebih umur. Untuk lebih lama di sini. Ahli tasawuf mengatakan, wah kalau begitu betul. Lambangnya orang masuk ke dunia ini sudah serem. Setiap bayi lahir dia nangis. Sudah gak enak ini. Dan tiap orang mau keluar babut-babut yang indah, perabot yang lux, semua apa yang kamu cita-citakan ada. Tetapi kau masuk pintu, nangis. Kau bersama keluargamu. Setiap orang masuk, nangis. Lantas dia lupa. Dia ketawa, ketawa, ketawa. Mau keluar, nangis lagi. Bagaimana kau? Orang menjawab, ya Fuber, kami tidak akan masuk rumah itu. Tapi kamu sudah di tengah-tengah rumah itu sekarang. Dan kamu sudah nangis masuk. Tapi karena kamu sudah lupa kainan. Tapi karena kamu sudah lupa kainan. Kamu sampai tidak mau keluar dari rumah ini. Siapa yang mau mati? Coba angkat tangan. Tidak mau semua. Orang yang di bawah jembatan tidak makan dua hari, tiga hari itu lapar, sakit pula. Luka-luka di badannya, kalau ditanya apa kamu mau mati? Wah, ojo ah, jangan nyebut-nyebut ngono. Lah panik sing konteni itu iku. Ya wis ya, aku seneng. Bawa jembatan. Apalagi yang tingkat-tingkat lux hidupnya. Lupa. Karena itu permainan daripada ini. Ini acara setan. Kalau ingat kepada Allah selalu, setan tidak mempan. Nanti ada ada yang mengatakan la ahtarikan tahu illa qalila. Jadi kecuali sedikit, ya Allah, daripada turunan Adam ini yang bisa ku pulas lehernya, ku tipu dia. Kecuali sedikit yang tidak bisa. Itulah manusia-manusia yang dikatakan ibadur rahman. Hamba-hamba Allah yang betul. Artinya tetap muraqabah, tetap dia bermuamalah dengan Allah atas landasan ihsan. Jadi Islam iman, ihsan, eh, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Ini orang setan tidak berani dekat. Sebab ini orang konsentrasi pikirannya. Terus tidak bisa lepas ingatannya kepada Allah. Asosiasinya semuanya kepada Allah. Kompasnya dia kepada Allah. Kalau dia berbicara, pembicaranya ini ditujukan untuk keribuan Allah. Kalau dia dagang, perdagangannya ini akan dipakai untuk yang diridhoi oleh Allah. Kalau dia beristri, sebelum dia beristri dia cari manusia jodoh. Dia minta jodoh itu yang bisa cocok dengan dia supaya ibadahnya tidak terganggu oleh istri itu. Supaya anak daripada istri itu soleh. Niatnya begitu sudah. Konsentrasinya terus kepada Allah. Nanti istri saya akan saya ajak sholat jamaah. Nanti istri saya akan saya ajak jus-jusan membaca Quran untuk puasa. Ini orang soleh. Ini orang setan tidak bisa masuk. Tetapi yang kayak gini ini jarang. Ya insya Allah umat Muhammad ada ya. Gitu. Cuma tidak banyak jumlahnya. Karena itu tidak nampak. Ma'asyiral muslimin wala ughwiyannahum ajma'in iblis sudah bertepuk dada mengatakan aku akan sesatkan semua anak Adam ini ya Allah oleh karena kita sudah diperkenankan oleh Allah akan lawan kita yaitu iblis lalu kita teledor dan sembrono itu salah kita jadi kita ini setengah sudah masuk dalam perangkap makanya kita sekarang harus sedar Kesadaran itu dimulai dengan menggugah perasaan untuk lebih senang berpikir. Menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah itu dengan macam-macam. Mengingatnya. Mengingat balasannya yang setimpal bagi orang yang jahat. Upah yang besar bagi orang yang berbuat baik. Rahmatnya yang meliputi segala benda. Itu zikir. Kalau kita sudah ingat begitu, maka orang yang berdosa akan taubat Orang yang lupa akan ingat. Dan orang yang lari akan kembali. Sudah berapa daripada umat Muhammad yang lari daripada pangkuan Islam ini? Tetapi semua akan kembali. Kalau ini Swiss ini ini cetekan saudara nyalakan nanti saudara kembali. Yang kedua, agen agen yang setan dan musuh-musuh Allah yang memakai berbagai nama dan paham Zionisme, Masonisme, Komunisme, kaum kafir yang telah bertemu untuk memerangi Islam dan kaum muslimin. Ini sebab-sebabnya kita lupa kepada Allah. Ini sebab-sebabnya eh, Islam itu kita lakukan cuma secara formalitas saja. Karena agen-agen setan juga main sudah setannya sendiri masuk ke dalam tubuh kita. Sekarang agen-agennya juga main. Ini film-film. Itu buku-buku cabul. Itu nyanyian-nyanyian seks. Itu obat-obat seks. Itu tari-tarian. Itu-itu dan macam-macam. Sehingga kita ini noleh sana. Mesti menjadi maksiat. Noleh sini menjadi maksiat. Ini agen-agennya dia. Dan ini dijalankan dengan rencana yang sistematis dan pelan mata. Jadi umat yang negerinya kaya dimiskinkan. Kalau miskin jadi kafir. Umat yang sudah kaya dirusak akhlaknya. Kalau rusak akhlaknya sudah setengah kafir. Ada orang yang tidak tidak menyatakan dia kafir, tetapi dia sudah aras-arasan mengatakan saya muslim. Betul? Banyak aras-arasan dia bilang saya muslim saya perbuatannya itu sudah ah aku isi wis yo salato engko dari wong aku iki salat jalu ibu ah wis engko mesisan engko nek tuwa wae salat tidak mau dia sholat padahal orang yang mulai mudanya tetap sampai umur 40 tahun tidak melepaskan kalimat tauhid dipeganginya dengan konsekuen dia hati-hati tidak bermaksiat kecuali satu dua kali secara lupa lalu dia tobat orang ini hebat katanya orang inilah yang dikatakan wali kalau orang ini sampai 80 tahun sampai 90 tahun akan menjadi rahmat buat satu kota ini. Ya. sebab 60 tahun 70 tahun berpegangan dengan kalimat tauhid Saudara saja kalau 70 tahun berpegangan dengan kartu pegawai negeri yang setia, taat, tidak pernah korupsi, tidak pernah apa. Saudara ini dapat apa pensiun? Besar pensiun. Ya walaupun pensiun manusia kepada sesamanya dibandingkan dengan pensiun Allah kepada makhluknya, itu pensiun yang tidak bisa saudara nilai dengan dengan kertas. Pernah bahwa Nabi Wasallam kubuknya orang artinya rumahnya orang yang di surga. Itu sekali bola bumi ini besar. kubuknya seperti itu. Dengan kelas kelas yang Nah, bagaimana nafs? Bagaimana tempat ambiya wal mursali, wal syajah wal rama wa itu wa ini? Kita kenapa kejar itu kerajaan yang besar? Karena lupa, ya ini agen-agennya setan main terus membingung kita. Masalah duit nanti yang disuruh kita pikirkan. Semua kelas sekarang ini menjadi bingung dan pening karena masalah fulus. Fulus yang dipikirkan. Bagaimana nanti saya sampai sekarang tidak punya rumah, istri saya masih belum bisa saya belikan apa-apa, anak-anak saya masih sekolah. Itu yang dipikirkan setan yaitu kumul bakra. Eh, anak Adam. yaitu kumul bakra. Wayahumukum bil fahsya. Nanti kamu bayang-bayangkan kamu nanti miskin. Kamu diapan-apankan, kamu nanti awas nanti kata nanti mana kau punya mana kau punya duit, mana kau punya itu saja. Padahal kata Allah, itu sudah kujanjikan kamu sebetulnya keliru kalau kamu berpikir di situ. Barang sudah saya jamin, kamu pikir. Yang tidak saya jamin, yang saya serahkan kepadamu, yaitu ibadah, itulah upenon. Mestinya begitu. Aulia Allah memikirkan itu. Yang kedua. Tapi kita sekarang ini masih dirayu oleh setan. Ya apa pekerjaanmu kok masih begini? Kok masih tetap hasilmu 120 ribu saja? Bagaimana kamu nanti anakmu semakin tambah? Nah ini sekarang ini mestinya sudah mantu kamu ini. Macam-macam cerita sehingga ibadahnya itu dijalankan seperti Allah Akbar, Sami Allah, Allah Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah bingung dia di sini. Seperti orang yang disengat oleh satu serangga atau disuntik satu yang memabukkan dia tidak bisa berpikir tenang ke situ. Padahal masalah hidup adalah masalah ibadah. Betul sudah saudara? Jadi mainnya agen-agennya dia. Yang ketiga, keinginan syahwat manusia sendiri. Kita sendiri juga ada yang mempengaruhi, merusak. Jadi di dalam tubuh manusia ini ada tenaga-tenaga yang unsur-unsur atau dalam bahasa asing. Elemen-elemen yang konstruktif, ada elemen-elemen yang destruktif. Ada cita-cita baik, ada cita-cita tidak baik. Itu syahwat. Itu nafsul amarah. Itu juga meributkan kita. Individualisme, ambisi. Itu dari individualisme itu nanti timbul syahwat. Syahwat dari individualisme. Sudah tahu ini istrinya orang. Kok masih dikejar bagaimana? Individualis. Kepingin dia merebut yang paling cantik. Padahal itu bukan haknya. Dan tidak mungkin menjadi haknya. Masih dikejar. Ini individualis. Ini syahwat. Itu juga dari dalam manusia. Kalau tidak ada pengontrol, itu tidak normal. Berjalan terus sengit, miring, dan akhirnya ke kiri ke jahanam wa bisa atau dipukul orang atau dibunuh orang karena syahwat itu juga meributkan kita itu yang menyibukkan mempersibuk otak kita untuk tidak bening bening kepada Allah yang keempat lemahnya akidah dalam hati seorang muslim akidah itu lemah sebab saya katakan menurut Imam Ghazali saya kira cocok itu. Manusia mukmin ini akidahnya bisa kuat, gemuk dan bisa lemah dan kurus. Gemuknya karena kita pakai terus untuk ibadah, untuk taat, untuk berbuat baik, dan kurusnya kalau kita pakai untuk maksiat. Sama dengan modal, kalau kita gunakan untuk e, kita putar itu modal dengan bijaksana, maka kita akan tambah kita punya modal. Tahun yang lalu satu juta, ini tahun bisa satu juta seratus ribu, dua ratus ribu. Tapi kalau kita putar untuk main, kita main judi dengan modal satu juta, Pak Insya Allah dua bulan sudah separuh habis, tiga bulan habis. Jadi modal iman bisa mengurus, bisa menggemuk. Karena lemahnya akidah, sholat kita juga tidak enak dirasakan. Sama dengan orang pilek, sholatnya tidak khusyuk. Apalagi kalau dia kanker, lebih lagi bagaimana dia akan sholat khusyuk. Orang kanker di kerongkongannya sih. Bagaimana dia bisa khusyuk sholat? Setengah mati dia tidak bisa khusyuk sebab pikirannya dalam sakit ini. Begitu juga orang yang disakiti rohnya oleh di dibunuh. Tidak bisa wujud. Masuk masjid, keluar masjid, pikirannya tidak ada sama sekali di masjid. Kadang-kadang masuk masjid lupa niatul etika. Emannya dua jam di masjid tidak niat etika. Coba. Penggudanya manusia banyak. Dan apalagi kita umat Muhammad yang hidup di zaman ini, jangan khawatir penggudanya. Maka itu saya dapat umpamakan. Kita sekarang ini jalan di atas kaca yang disiram uli. Uli tap-tapan itu. Kalau kita kurang hati-hati, insya Allah sudah koprol di atas kaca itu. Makanya kita mesti hati-hati. Menaruh langkah itu mesti kita zikir. Zikir itu bagaimana? Iki cocok apa enggak? Diri oleh Allah apa enggak? Bayangkan kalau Nabi Muhammad SAW melihat saya berbuat begini, bagaimana? Marah beliau apa tidak? Itu terus bayangkan, oh enggak, taruh, satu. Terus, hati-hati. Alon-alon nangeng kelakon. Itu sistem yang kita gunakan untuk mencari dunia sekarang. So, yang nyelak banyak kelirunya. Yang nyelak dalam makan, banyak kerikil dan lasnya ditelan namanya. Tapi setelah makan seperti orang makan rawon panas sama sambal, dia tidak tahu apa yang di dalamnya ini. Bisa juga kerikil, bisa juga ada elas, ada apa, masuk saja. Coba perhitungannya kecil sekali. Dan untuk hidup, kita punya perhitungan harus sekian kali banyaknya. Daripada kita perhitungan makan. Saudara-saudara, karena masih banyaknya lagi, saya cukupkan sampai demikian. Tetapi saya yakin bahwa apa yang sudah diterangkan ini sudah mulai membuka sedikit gambaran kita tentang pokok persoalan kita malam ini. Lalu sebelum saya pindah, kemarin malam saya hadir di Singapura. Ada beberapa masalah yang diterangkan oleh rekan-rekan pembicara. Saya kira perlu saya koreksi sedikit. Yaitu salah satu pembicara yang mengatakan kalau mau kalau pergi haji pak bulan Agustus jangan pergi dulu sebab sana panas terik. Mungkin saudara kelenger, mungkin saudara semapun Kalau pergi bulan haji bulan ini jangan terlalu dingin, saudara tidak bisa hidup. Saya kira anjuran ini kurang tepat saudara. Kalau sudah saudara mempunyai niat haji, hajilah. Tapi ini bulan Islam berputar, jadi tahun ini nanti lama-lama hajinya mesti tahun Agustus. Dan kalau saudara tunda Agustus tahun depan atau Juni tahun depan, berarti saudara menunda ibadah. Belum tentu umur di tangan Tuhan. Nanti saudara mati sebelum itu. Hati-hati, ini masalah perlu diperhitungkan. Jadi kalau saudara mesti pergi haji, tepat bulan Juni. justru terik-teriknya panas di Mekah dan di Madinah, teruskan. Niatmu saja yang kuat. Pertama, betul saudara? Apa saudara kira kalau saudara ngelak dan minum banyak di sana, semakut kena panas sementara, apa saudara tidak ada pahalanya? Ada hadis yang mengatakan pahala itu juga diukur dengan kecapian orang yang mengerjakan amal. Kalau capeknya banyak, insya Allah pahalanya banyak. Malah ada orang kalau mau di masjid mumet, supaya jalan jauh sedikit, becaknya banyak sedikit, nanti yang dikeluarkan becak itu ditempuh sama Allah. Jadi ini satu masalah. Kedua tentang pemakaian tanggal Islam itu sudah mutlak. Saudara harus memakai tanggal saudara sendiri. Tidak usah saudara pakai kalender Masehi. Adapun sembahyang lima waktu, itu sebetulnya kita lihat mataharinya, bukan tanggalannya. Jadi kalau kita mau sembahyang, mau sholat, kita tidak lihat bulan apa, Agustusnya, Septembernya, Oktobernya, kita lihat mataharinya, kalau perlu mataharinya itu punya kita semua, bukan punya orang Masehi. Tetapi kalendernya jangan dipakai. Kecuali kalau terpaksa menggunakan surat untuk umum, ke pemerintah. Yang masih sampai sekarang eh, <clears throat> memakai tanggal Kristen. Tapi kalau untuk saudara dengan saudara sendiri, jangan terikat dengan tanggal lain. Tulis saja besok 6 bulan 1 9 hak. Itu buat saudara hak, penuh. Tidak usah saudara sebut 7, 12, 78. Tidak perlu, itu bukan tanggal saudara. <clears throat> Ini fanatik. Dan harus. Harus begitu. Saudara kira kira itu orang-orang Cina Cina kalau saudara bilang ganti tahun tahun baru Imlek apa dengan lain macam kan, dengan lain tanggalan mau dia. Saya pernah masuk tukang gigi di Bangil ini tanggalannya tanggalan Cina. Tuh orang Jawa, Memang begitu. Lagan saudara misalnya pergi ya atau pergi England, saudara minta supaya mereka itu ganti tanggal hijrah. Buk turun ganti nama tanggalan saudara-saudara ini Muharram, Sabar, lawan, Awal. Saudara kan dikatakan wah ini orang Asia goblok ini dia suruh saya ganti tanggalan kami, tanggalan Eropa, tanggalan manusia pencipta demokrasi, tanggalan manusia pencipta bom neutron. Saudara diketawai dan diejek. Habis kalau saudara tawar sana tidak mau, situ tidak mau dan saudara sendiri tidak mau. Lah ini tanggalan Nabi Muhammad dipakai siapa, saudara-saudara? Hah? Ayo berpikir sedikit logis. Kita mesti memakai Kita mulai malam ini. Ini sekarang sudah 1399. Tahun muka 1400. Penuh. Permulaan abad ke-15. Pakai terus tanggalan ini. Saudara akan lebih barakah dan lebih jaya. Amin ya rabbal alamin. Barangkali cukup ada pertanyaan apa yang silahkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak salah, pada pengajian hari Rabu tanggal 21 Zulhijjah 1396 Hijriah. Kalau satu tidak menyalahkan agar orang tua menjauhkan anak-anaknya dari segala kata bagi masalah-masalah bumi-bumi dan juga bidang ini. Karena mengapa kita harus melarang anak kita untuk melihat ini? Bahkan Ustaz mengharapkan bila anak-anak melihat acara ini. Bukankah pada acara-acara ini sebagian besar mengandung pendidikan yang berguna? Dan sebagian memang acara yang tidak patut ditonton oleh anak kita. Toh kita dapat mematikan atau dengan cara agar anak kita tidak lihat. Dan saya yakin kalau di antara kita atau orang Islam banyak yang memiliki besar visi mohon mudah. Nah, saudara penanya yang terhormat, pertanyaan ini saya kira uh, dengan maksud baik diutarakan tidak dengan maksud maidu bab e, mungkin kita berbeda pendapat Alat TV menurut apa yang saya baca dan saya dengar dari kawan-kawan yang mempunyai TV kok suara-suara terbanyak itu mengatakan TV ini berbahaya saya sendiri tidak e, mempunyai TV dan saya sayang, tidak sayang saya tidak mempunyai TV tapi saya sudah tahu bahwa masalah itu Masalah yang tidak beda dengan negeri-negeri yang kita teladani dan kita taklit yang menjadi kiblat kita. Kita kiri-kiri di sini terhadap acara-acara dari luar negeri. Kaidah-kaidah e, membuat apa-apa yang oleh luar negeri. Karena orang mengatakan TV itu lebih bahaya. Dan orang-orang yang melihat TV Indonesia pun merasa sambat. Pertama anaknya itu maghrib sudah mesti nongkrong melihat TV. Kemudian TV itu acaranya semakin malam semakin cabul, semakin tidak pantas. Jadi cabul saja bisa kita jeli, tetapi sadis juga kita lihat. Ya, tari-tarian. Dari tari-tari Bali sampai tari-tari Balai. Dari Bali sampai Bali. Itu semuanya tidak mendidik anak kita dan anak saudara. Sebab luasnya badan perempuan dilihat oleh anak remaja itu menggugah apa-apa yang sebetulnya belum boleh digugah badannya. Selain daripada itu, propaganda-propaganda agama-agama lain sekarang ini akan lebih banyak diikuti. Daripada begitu, kenapa kita tidak ambil kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih? Menolak kecelakaan dan susah dan haram lebih diutamakan daripada mendatangkan kebaikan hiburan. Kalau saudara penanya yang terhormat mengatakan banyak acara yang baik, saya kira saudara tidak bisa menghitung lebih daripada adan yang sekarang ditambah baru dan ceramah-ceramah malam jemua. Kalau ada acara-acara lain maka itu eksidental, tidak mempengaruhi. Tapi acara-acara selainnya itu mempunyai pengaruh. <clears throat> Film-film, apalagi film-film berseri, sekarang film-film sudah sama, film Indonesia, film luar negeri sama cabulnya, sama tidak berdasarkan moralnya. Inilah yang kita katakan berbahaya. Lama masalah pendidikan, masalah roh itu anak. Kalau kita tidak bisa pelihara anak itu, nanti anak itu terlepas dari kungkungan kita dan daripada kungkungan wahyu Allah. Itu anak anak terlepas menjadi seorang sekular. Beranda, Sudah begini saja lah. Jangan saya mempunyai pendapat, saudara juga jangan mempunyai pendapat. Kita serahkan saja pada pendapat orang-orang yang menciptakan TV. Bagaimana? Kalau saya bawakan apa-apa yang dibawa oleh orang-orang yang membuat TV itu sendiri. Satu majalah namanya Plain Truth. Plain Truth itu artinya hakikat yang murni terbitan Juli tahun 70-an ini di Amerika, bukan di sini. Mereka sendiri yang berbicara ini. Dalam majalah itu menyimpulkan bahwa TV salah satu biang kerusakan. Jadi bukan ujian haji. Ya. Bahkan kata dia sumber kejahatan di zaman ini. Dalam masa pertumbuhan anak-anak di Amerika dijejeli kira-kira 15.000 jam dari TV. Lawan 11.000 jam pelajaran yang dia terima dari sekolah. Kalah itu pelajaran sekolah. Apalagi pelajaran sekolah di sana sekular. Dan pelajaran sekolah di sini juga semi sekularisme. Artinya tidak ada agomonya. Kulit-kulitnya agomo sudah dari berikan, Pas saudara tunggu itu anak apa? Dengar selanjutnya. Lalu dia setelah tamat SMP. Jadi dari 4 tahun sampai tamat SMP, dia sudah pasti bisa sudah melihat 1800 cerita-cerita pembunuhan, pembakaran, peledakan, pemalsuan, dan sadisme. Begitu kata majalah itu tadi. 1800 cerita yang dilihat dari TV. Dari umur 4 tahun sampai tamat SMP ya kira-kira 10 tahun 1800 itu kata dia ini anak pecat tak bisa dikontrol tahukah saudara akibat daripada TV anak-anak yang sudah dewasa kawin akibat daripada akhlaknya itu anak-anak itu perempuan-perempuan di Amerika yang bersuami tiap bulan paling apes 200 perempuan digotong ke rumah sakit akibat pukulannya suami. Itu loh negara yang kita kiblati. Malah kita alhamdulillah gak ada dipanggil satu perempuan digotong ke rumah sakit karena ditampilingi sama suaminya atau ditunjeki. Gak pernah. Padahal kita ini dianggap sama dia biadab ini. Kita yang manusia itu loh. Charternya jerat-jerit hak asasi manusia, hak asasi manusia. Itu loh urusan itu. 200. Di Inggris ada beberapa orang perempuan pernah dilihat tulang rusuknya patah. Dikapakno sama suaminya itu, diinjek-injek apa bagaimana. Akibat-akibat dari anak mudanya tidak terakhlak, tidak tersimpul. Dan nah, sekarang ini kita mulai melihat anak-anak kita sok ngajak tawuran, duel, lain, ngebudisme. Itu dari mana saudara tahu? Apa dari TV yang banyak acara baik, apa dari TV yang banyak acara tidak baik? Ya film, ya TV. Maaf saudara, orang dulu mengira bahwa Eropa sudah mempengaruhi kita melalui film di bioskop-bioskop. Sekarang mereka puas, katanya penontonnya kurang. Bioskop ini lebokno omahe kaum ini, iki. Dilebokno. Ya di TV Masuk semua biskop. Jadi kita tidak perlu pergi ke Midi. Kemidi sudah ada di rumah kita. Maghrib ah, dengan istrinya dan anak-anak gadis dan anak-anak joko-jokonya kumpul di muka TV melihat riwayat dari wajah macam-macam itu. Ada kalanya maaf maaf orang cium-ciuman lah istri itu dia orang lihat. Tak ibunya, tak abahnya, tak mantunya, tak mertuanya, tak semua. Ini bagaimana saudara lihat bagaimana lantas format menghormatinya itu? Ya Allah saya dengar ini saja ngeri saudara-saudara. Kok bisa lah itu merotuwo apa duduk bersama mantunya lihat orang ngambung-ngambungan mama. Saya pakai kata rotok kaca sedikit sudah tidak kuat saya dengar. Jadi bagaimana saudara punya bayangan? Apa penilaian saudara? Lalu anaknya empat tahun juga ikut. Yang disusui juga mungkin ada tapi tidak bisa mengerti. Yang empat tahun sudah lihat. Saudara bisa harapkan ini orang takwa Allah. Kalau tidak jogo ini anak bisa takwa Allah, apakah sebaliknya? Marilah kita berpikir, saudara-saudara, dengan rasio yang tenang, tidak dengan emosi. Saya kira sudah jelas. Orang Amerika sendiri mengatakan begini. Padahal orang Amerika itu sudah berasa, sudah artinya atos, berasa itu. Kemudian soal Dr. Harrington, dia berkata begini, kepuasan dipelajari dengan meniru yang dilihat lebih cepat daripada cerita-cerita yang di, diriwayatkan. Misalnya kita minta ini anak jadi buas. Tunjukkan saja film orang buas. Orang megang temannya sembelih. sudut itu. Tunjukkan terus. Nanti ini anak jadi buas. Tapi kalau sudah cerita ini belum tentu dia bisa beli. Yang ditiru itu yang dilihat. Audio visual itu salah satu alat propaganda yang ampuh. Jangan dikira kata dia menayangkan tempat-tempat pariwisata misalnya. Lagu-lagu seks diperdengarkan. Tari-tarian balet dan lain-lainnya. Tempat-tempat renang. Pesta-pesta besar di hotel-hotel mewah. Dan serba film yang tidak bersopan. Itu semuanya tidak mempengaruhi. Jangan dikira itu mempengaruhi. Anak umur 10 tahun sebelah melihat hotel Lex